Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala nafa'allahu bihi. Qala Sayyiduna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ya'ti 'ala nasi zamanun la yanju fihi illa man da'a bi ka du'ail gharib wa huwa zamanuna hadha wa gharikul bahri la yarkanu ila shay'in min al-asbab illa ila Allah ta'ala wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. وفي الحقيقة إن الغريق من غرق في بحر الدنيا ولا درى كيف تكون المخارجة وعلى أي حال أما غريق البحر فهو شأن آخر ولكن الإنسان يلجأ إلى ربه بالدعاء لأنه كريم أمن يجيب المضطر الآية حتى الكافر إذا اضطر إليه ينجيه كيف وهو ربه الذي خلقه فلا عاد مع الإنسان إلا الدعاء بارك الله لعبد في حاجة قضيت أكثر لها من الدعاء أو كما قال أو ما هذا معنى وأستغفر الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا إبراهيم محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال سيدنا حذيفة بن اليمان berkata Hudzaifah bin Yaman <clears throat> Ya'ti 'ala nasi zaman akan datang kepada manusia zaman ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. La yanju fihi illa man da'a bidu'ain kadu'ail gharik. Tidak selamat di zaman itu kecuali orang yang berdoa dengan doanya orang yang tenggelam. Kata Habib Ahmad Muhammad Sumed, bahwa zaman unahada itu zaman kita ini sekarang, zaman sekarang, zaman beliau. Lah zaman sekarang lebih lagi berarti. Maksudnya orang doanya orang yang mau tenggelam gimana? Wa dan orang yang mau tenggelam di laut layarkan ilai syai'in asbab illa ilallah. Tidak mengandalkan sebab sudah. Kalau orang mau di, di tengah lautan mau tenggelam, enggak usaha sudah yang diandalkan. Yang diandalkan apa? Bantuan Tuhan sudah. Nanti akan datang satu zaman orang sudah enggak bisa berharap daripada sabab sudah. Udah pasrah bongkoan seperti orang di tengah lautan tadi itu. Udah nggak nyari sabab lagi, udah minta pasrah sama Tuhan ya. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan dah. Allah berfirman, doanya orang yang di tengah lautan ini. Wa idza al dhurru fil bahri dzalla man tad'una illa iyyah. Falamma najakum minal barri apa dikatakan? Syukur. Fablamma najakum minal barri hmm? A'radtum Wa kanal insanu kafura Jika telah mendapatkan musibah adur ya, malapetaka di lautan, dhalla man tad'un. Sia-sia yang kamu meminta kepada yang kamu sembah ini yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah, sudah sia-sia dah mintanya. Illa iya hanya kepada Allah sudah. Itu patung-patungnya tidak mungkin akan bisa membantu dia saat itu. Illa iya kecuali Allah sudah saat itu yang bisa membantu. Cuma aneh, di tengah lautan minta, Tuhan ya Allah selamatkan kami. Walamman najakum minal bardi. udah diselamatkan sampai di darat di daratan aratum berpaling lagi, nyembah berhala lagi. Maka al insanu kafura. Memang manusia model demikian ini adalah sangat kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana orang di tengah lautan Pasti pasrah sudah sama Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haqiqah sebenarnya begini gambarannya. Innal ghariqa man ghariqa fi bahri dunya. Orang yang mau tenggelam ini bukan tenggelam di tengah lautan samudra itu, tapi yang mau tenggelam dalam urusan dunia. Dah. Tidak ada jalan lain sudah. Wala darakaifa batakun al mukharajah. Dia tidak mengetahui bagaimana cara untuk cara jalan keluarnya itu enggak tahu, enggak tahu caranya sudah. Wa ala hal dalam keadaan apa dia enggak mengerti sudah gimana ini. Penyelamatan diri ini gimana? Satu caranya kembali kepada Allah, berharap sama Allah. Beres semuanya. Karena itu Nabi menyatakan akan datang satu eh, eh, eh, Hudzaifah bin Yaman menyatakan akan datang satu zaman gak ada yang selamat di saat itu kecuali seperti orang di tengah lautan berdoa kepada Tuhannya. Pasrah gak mengandalkan akal, gak mengandalkan teman, gak mengandalkan masyarakat, gak mengandalkan apa-apa, pasrah sama Tuhannya. Baru berhasil. Amma gharikul bahr Adapun orang yang di tengah samudra itu yang mau tenggelam, ada syan akhir. Ini urusannya urusan urusan lain yang lain duniawi. Ya diintas nanti. Tapi kalau urusan-urusan manusia yang tenggelam dalam lautan dunia, bingung dengan urusan dunia, ah, ada yang bisa menyelamatkan kecuali Tuhannya ini. Nasihati tidak mau. Hah? Diajak nggak mau. Tenggelam dalam urusan dunia. Larut semuanya pikiran sampai darah dagingnya udah duniawi. Walakin dal insan diajak ila rabbi bidu'a dan apapun keadaannya di tengah lautan samudra atau lautan dunia, urusan apapun, keadaan apapun, manusia hendaknya kembali kepada Tuhannya dengan lewat doa. Li'annahu karim, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha dermawan, maha loman, maha memberi, amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su. Memang Allah yang mengijabai orang yang sudah terpaksa dalam kehidupannya udah kepepet dan Allah lah yang akan menyelesaikan segala yang su segala kejelekan yang terjadi eh, jadi cobalah setiap ada urusan-urusan yang kamu mungkin gagal koreksi diri kamu intinya tenggelam kan ibarat orang udah tenggelam punya masalah jangan buat masalah lagi Jangan kamu tambahi urusan lagi. Jangan mengandalkan akal. Minta sama Allah petunjuk. Kembali lagi ke ajaran Allah. Kalau enggak semakin tenggelam kamu nanti. Urusan kamu enggak semakin beres sampai ke bawah nanti di akhirat nanti. Jadi jangan kamu ibarat orang di tengah lautan mau menepi dengan kekuatan kamu. Udahlah di situ kamu harus tinggalkan segala upaya yang tidak-tidak. Rencana-rencana yang enggak enggak benar tinggalkan semuanya. Kembali kepada Allah, minta petunjuk dengan Allah, insya Allah akan teratasi semua masalah kamu. Hah? Dan perlu kamu ketahui, Allah menyatakan amma yujibul muttarah idza da'ah. Semua orang yang kepepet kalau minta kepada Allah akan diselamatkan sama Allah walaupun kafir loh ya. Enggak tunggu orang Islam. Asal mintanya sama Tuhan. Karena mutlak di sini. Nanti dikatakan hatal kafir idza tarra ila idza turra ila yunji. Orang kafir kalau sudah dia kepepet tidak bisa lewat yang lainnya pasrah sama Tuhannya pasti Allah akan menyelamatkan. Bahwa Wahuwa Allah alladhi Kalaga. Memang Allah itu Tuhannya, hatta Tuhannya orang kafir yang menciptakannya. Wala'at ma'al insan illa doa. Karena itu enggak ada yang bisa diandalkan bagi manusia kecuali memohon kepada Tuhan Yang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li 'abdin fi hajatin gudiyat aktsar laha minad du'a. Allah itu memberikan berkah terhadap seorang hamba dalam hajatnya diselesaikan lebih daripada hajatnya. Perlu satu juta, eh Allah kasih seratus juta. Kenapa? Karena berkat doa, bukan karena pikirannya atau yang lainnya. Ketika kamu benar-benar menjadi seorang hamba yang bagus, sadar, mohon sama Allah, Allah akan berikan berkah dan Allah kasih hajatnya inti lebih daripada yang kamu harapkan. Nanti minta rumah, ya Allah, anak pasrah nggak punya apa-apa, nah ya Allah tidur di atas rotoar, atau rumah kecil, ya Allah, eh nggak tahunya dapat maklaran bisa rumah gede. Kenapa? Berkat doa ini. Kan itu barengi dengan doa, iya, mulail yang benar, sholat yang benar. jangan kamu tambah menambahi masalah ketika kamu menambahi masalah semakin tenggelam semakin tenggelam kamu nantinya. Itu sebenarnya Allah ingin memberi kesadaran kepada kamu. Kembali, kembali. Kembali. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala radhiyallahu anhu ana arju min Allah anna khabba'a hadhihi al-'ulma la'alla murada al-'ulma ilmul wajib li ahli az-zaman in waffaqahum Allah laha liyalhaqu biha man qablahum aw yasbiqun وما يدريك يسبقون وهذا جهاد أكبر ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ولكنها ثقيلة على النفوس لثقلها في الميزان عسى الله يوفق للمعاونة والنية بذلك لأن من كملت نيته تمت معونته أو كما قال ما شاء Allah. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, aku berharap Allah ini menyimpan ini ulma. Ulma itu sebetulnya tempat-tempat belajar. Hah? ulma ini kalau ada di eh, sana, iya. ulma, ma'rufa inda al-Hadramut wa iya al-maktab awil kutab kama ya'rafi buldan al Islam. Ini tempat belajar, kemudian eh, apa? perpustakaan begitu ya. Hah? Itu ulma. Aku berharap ini Allah simpan ilmu-ilmu ini baik di perpustakaan, di madrasah atau yang lainnya untuk penduduk zaman sekarang ini. Maksudnya Allah lestarikan itu semuanya. Jangan sampai hilang ini. Kenapa? In wafagahum laha jika Allah memberikan taufik Allah menghendaki baik bagi penduduk zaman itu. Lial hagubiyah menggeblom, dia akan mencari ilmu di situ untuk meraih, menyusul orang-orang yang sebelum mereka. Au yasbigun atau mungkin bisa mengungguli orang-orang sebelum mereka. Jadi maksudnya ilmu ini jangan diroba-roba loh ya. Kitab-kitab itu jangan kamu roba-roba. Itu harus dilestarikan dan dijaga. Terserah. Kalau orang sini mau berubah terserah. Tapi kalau Allah menghendaki mereka tadi itu jadi orang sebelum menjadi orang yang sebelumnya, pendahulunya, maka dia diberi taufik untuk belajar ilmu itu. Jadi ojo kamu itu berubah dengan perkembangan zaman begitu aja. Zaman boleh berubah, tapi pertahankan keasliannya dulu. Pertahankan keasliannya. Sekarang kan nggak dibongkar-bongkar Akhirnya nggak bisa seperti pendahulunya. Nggak bisa seperti salafnya, berubah semuanya. Penampilannya lain, pakai dasi, pakai jaket, ntar lagi pakai pakaian tarsan itu. Pertahankan keaslian itu pertahankan. Tidak ada peminatnya. Kalau Allah memberikan taufik kepada penduduk zaman itu, Allah memberikan hidayah kepada penduduk zaman itu untuk jadi seperti orang-orang pendahulunya, maka dia akan datang. Atau kalau perlu bisa mengungguli pendahulu-pendahulunya tadi itu. Nah, jadi harus punya uh, prinsip begitu. Jangan berubah-berubah. Disumbang sama Australia berubah. Disumbang sama Amerika. Sekarang pondok kan juga disumbang sama negara-negara kafir itu. Berubah semuanya akhirnya. Bahasa Arab jadi bahasa Inggris mereka. Nanti yang dibaca kitabnya bukan kitab ini, terjemahan nanti yang dibaca. Dan itu bisa terjadi. Tidak dipertahankan keasliannya. Jangan kata Habib ini. Kita berharap dijaga asli, murni, nggak berubah-berubah. Kemudian untuk yang mau belajar, kalau Allah berikan taufik, tertarik, pasti akan belajar. Kalau berikan hidayat, pasti akan belajar di situ. Dan ini jihadun akbar. Kata Habib, mempertahankan ini ini bukan sepele ini, jihad akbar. Ini adalah jihad yang terbesar. Kenapa? Ini seadanya sebabnya. Mereka dibantu hatta dari negara kafir. Kan tujuannya untuk merubah situasi. Mereka ketakutan kalau jadi seperti Abdullah Haddad lagi ada seperti Fagir Mugaddam lagi, ada seperti Syabdul Gede Jilin lagi. Mereka ketakutan, jangan sampai terjadi Dan kita tugasnya lesarikan, nggak boleh berubah. Gitu. Jangan dirubah-rubah. Kemudian beliau menyatakan warubba baina sofen Allah alam biniyatih. Kalaupun itu dikatakan jihad akbar, niat juga menentukan lah ya. Banyak orang di antara dua soft ini. Sana softnya orang kafir, sini softnya orang Islam. Allah alam niatnya Allah maha mengetahui niatnya. Kadang-kadang gugur di antara di, di, di medan pertempuran tapi masuk neraka bisa. Kenapa? Niatnya lain, bukan niat untuk jihad. Begitulah juga seorang da'i ilallah, seorang pengajar, seorang yang dia berkecimpung dalam pendidikan. Anda ini jihad sekarang ini. Mempertahankan, melestarikan salaf, itu jihad. Tapi Allah maha mengetahui niat kamu loh ya. Kalau untuk materi, ya wailakin deh. Allah maha mengetahui niat kamu. Jangan main-main kamu. Apalagi orang percaya dengan kamu karena kamu dianggap warisan nabi warasatul anbiya pewaris nabi tapi kamu jual belikan mereka untuk urusan cari dunia Allahu a'lam biniyati Allah Maha mengetahui dengan niatnya ya wailak jadi jangan menipu orang yang mempercayakan dirinya kepada kamu itu berbahaya sekali Walakin hathaqilah ala nufus. Tapi mempertahankan, melestarikan yang ada ini berat memang, berat. huh? Berat. Wah sekarang gak payu kalau gosida model begini gak payu. Sekarang musik-musik seperti begitu kok. Ya tetap lestarikan. Takilah ala nufus, berat. Cara model begini tidak efisien ustadz. Sekarang itu seminar, diskusi itu dan ini. Anak tetap makan melestarikan cara yang ada sekarang ini. Berat. Pada jiwa itu berat. Cuma perlu ketahui. Beratnya satu usaha itu litikol, litikol ya fil karena beratnya timbangan kebaikan nanti ada di mizan dari kiamat. Ada di timbangan. Ketika kamu itu berat melakukannya, disitulah nilai pahalanya berat. Bobot pahalanya ada ber, berat. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Nah kalau enteng ya enteng pahalanya. Asallahu fiq lil muawana. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan dengan gudrotnya bisa kita saling membantu. Nah, itu yang paling penting. Jangan sendiri-sendiri, saling membantu. Waniyah bidalik dan punya niat untuk saling membantu. Kenapa? anaman Lianna man kalmulat itu tamat ma'unatuh. Orang kalau niatnya sempurna, bantuan Allah juga sempurna kepada dia. Hmm? Inti kalau niat misal, misal ini misal. Inti punya pondok, darul aitam atau yang lainnya. Niatnya bagus. Tidak ada tendensi untuk diri kamu. Bukan untuk memanfaatkan diri kamu. Jangan khawatir. Kamu lat ma'unatuh. Sempurna Allah membantu kamu. nggak akan dikurangi, malah dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Tersendat-sendat itu karena niatnya inti tidak beres. Hah? Yang sempurna niatnya untuk Allah maka Allah tidak akan mungkin menyanyiakan kamu. Pasti kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan minta spontanitas. Kalau spontanitas, kamu yang jadi Tuhan. Anak sudah begini, anak minta sama Robi segini begini. Kalau besok anak nggak mau, leh. Allah nggak mau berarti dengan kamu. Ya saya pasrahkan sama Tuhan. Terus saja. Mungkin Tuhan lagi menguji kamu untuk mengangkat derajat kamu supaya kamu sabar. Itu. Nah, sehingga ketika kamu mendapatkan magamus sabirin, derajatnya orang-orang sabar, bukan hanya keberhasilan, tapi kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dapat dirinya. Wallahu a'lam.